TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Kau bicara seakan-akan engkau seperti mengerti akan arti getaran-getaran di dalam suara serulingku. Kau bicara seakan-akan engkau adalah seorang ahli seruling. Jika hanya meniup seruling bambu seperti itu, apa sulitnya? Engkau akan dapat mendengar kemampuanku meniupnya. Kemarikanlah serulingmu itu. Hm, baik. Tetapi jika ternyata kau hanya mempermainkan aku, aku akan memberikan hukuman pada dirimu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Rokok bu. Badan meriang ya. Rokok pak. Hidung mampet sakit kepala lah. Rokok loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang bener itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh no call. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Tom. Pada seri yang pertama ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Francisca sebagai Ning Cilik, Niko Septiawan sebagai Kiparang Punggur, Iwan Dahlan sebagai Kilangkat dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala yang melihat kehadiran wanita-wanita murid dari Lastri segera saja meninggalkan kota Rupada. Dalam pelariannya, akhirnya bocah itu tiba kembali di tempat mana ia menemui Ning Cilik bersama dua orang kakek aneh yang sesungguhnya adalah sepasang iblis kembar. Di tempat lain yang tidak jauh dari pondok mereka, Kayan menemukan sebuah gua yang ditutup dengan batu besar di lamping jurang yang curam. Dan di dalam gua tersebut, ia menemukan dua orang kakek tua yang terkurung di dalamnya, yang ternyata adalah Kiparang Pungkur, pimpinan perguruan tongkat merah dengan seorang muridnya. bocah ini untuk menyampaikan hal kita ke Guha Larang. Tidak, aku tidak mau ke tempat itu. Ah, kau hanya sekedar datang untuk menyampaikan pesan kami, bocah. Hanya itu saja. Tidak, mintalah padaku pertolongan apa saja. Tetapi jangan ke tempat itu. Nah, sudahlah, sudahlah, Langkat. Ah, kita memang tidak dapat memaksakan kehendak kita. Bocah ini mengatakan bahwa dia adalah putra dari anting bulan. Pastilah ayahnya adalah Saka Palwakuna. Oh, tetapi mengapa ia menjadi sedemikian takutnya datang ke Kuala Larang yang merupakan tempat asal kedua orang tuanya? Ah, tapi kek, kenapa kakek tidak keluar saja dari tempat ini? Bukankah kita dapat bersama-sama mendorong batu ini nggak jatuh ke jurang sana. <laughs> Ah, agaknya untuk saat ini melawan seorang nenek tua pun aku tidak sanggup. Seluruh kekuatanku telah lenyap. Begitu juga dengan kekuatan muridku ini. Ah, sebenarnya kakek berdua ini mengapa mereka mengurung kaki berdua di dalam tempat ini? Oh, ya ah, kami berdua ini tidak lebih dari pengemis-pengemis miskin bocah ah, pengemis ya ah, iya iya aku tidak memperhatikan dengan teliti pakaian kakek berdua memang tambal-tambalan tetapi terbuat dari bahan yang cukup bagus oh ya apakah kesalahan kakek hingga kakek dihukum ah, entahlah mungkin karena kerakusan manusia keserakahan mereka atau juga mungkin karena kesalahanku pada masa lalu. Dan kini aku harus menerima ini sebagai karma. Aku aku akan menolong kalian. Katakanlah apa yang harus aku lakukan. Tetapi jangan minta aku untuk kembali ke Gua Larang. Oh, oh, oh tidak. Uh, terima kasih, bocah. Uh, sekarang sebaiknya engkau keluar saja. Tinggalkanlah tempat yang berbahaya ini. Aku tidak mau putra dari seorang pendekar besar sepertimu menjadi korban mereka. Hah? Ayolah, pergilah, tinggalkanlah tempat ini. Ah, tidak, aku akan membantu kalian. Katakanlah. Eh, dengarlah kata-kataku. Sebelum semuanya terlambat, aku tidak dapat menanggung nasib apa yang akan terjadi pada dirimu jika mereka tahu kau berada di tempat ini. Ah, sudahlah Pergilah cepat dari tempat ini. Ketahuilah bocah. Jika engkau sampai celaka di tempat ini, aku justru akan mendapat celaka tiga kali. Ah, mengapa bisa begitu? Ah. Apa maksud kakek? <coughs> Ah, saat ini aku sudah celaka. Dan jika engkau celaka di tempat ini, orang tuamu tentu akan mencariku dan menuntut pertanggungan jawab. Bukankah itu celaka yang lain? Atau jika aku mati sekalipun, mungkin saja mereka akan mengencingi kuburanku. Dan celakanya yang lain lagi, kakekmu yang sudah mati pun akan mengejarku di alam kubur. Nah, karena itu dengarlah aku, sudahlah tinggalkanlah tempat ini sebelum Sebelum apa kakek tua? Oh, <laughs> celaka, celaka Ki Guru. Mereka telah mengetahui kehadiran bocah ini. Eh, eh waktu Watu Kalong, Watu Dulur. Aku tahu kalian bukanlah kakek-kakek pengecut. Karena itu aku mengharap kalian tidak mengganggu bocah yang tersesat ke tempatku ini. Bocah ini tidak ada hubungannya dengan diriku. Jika kau katakan hal itu pada kakekku, tentu bocah itu akan dilemparnya ke jurang ini. Wah, <laughs> ya, ya, ya. Wah, benar kata bocah perempuan itu, guru. Bukankah tujuan mereka merebut perguruan tongkat merah adalah untuk memanfaatkan kekuatannya? Wah, kita tidak dapat mempercaya orang seperti Watu Galong dan Watu Dulur, guru. Eh, hey, bocah, apakah ketua kakek itu tidak ada di sini? Hmm. Apakah perlu kupanggilkan mereka? Ketahuilah, eh, ketahui bocah. Anak yang ada bersamaku ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan diriku. Karena itu, aku harapkan engkau mau membiarkannya pergi dari tempat ini. <laughs> Jika memang tidak ada hubungannya, mengapa engkau jadi kebingungan? Hm? Biarkan saja kami melemparkannya ke jurang. Ah, aku yakin Nona adalah seorang wanita yang mempunyai pribudi yang tinggi. Kehalusan budi Nona tercemin dari tiupan-tiupan suling yang kerap Nona pertengarkan itu. Hah? Kau juga sering mendengarkan tiupan serulingku ini? Oh, hehehe, he, iya tentu saja Nona. Apalagi yang dapat kami lakukan di tempat ini. Selain duduk terpekur, mendengarkan desiran angin di samping jurang. Dan jika suara seluring Nona terdengar, Kesejukan menyelimuti dada kami, Nona. Ketaran-ketaran begitu syahdu dan menyentuh perasaan. Hah? Bukankah begitu langkah? Oh iya, iya, benar Ki Guru. Ah. Benar Nona. Kami bisa menangkap kehalusan hati Nona di dalam getaran suara seruling itu. Tidak. Aku tidak dapat merasakan hal itu. Hah? Bocah. Bocah. yang kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, Bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, ini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat Obat batuk produksi Kalbe Farma. Kau? Kau bilang apa? Eh, Jartono, apa yang kau katakan itu? Aku mengatakan justru sebaliknya. Aku merasakan tiupan serulingmu justru menunjukkan kekerasan hatimu. Di samping itu, juga keinginan untuk melakukan pemberontakan. Ki Parang Pungkur dan Ki Langkat terhenyak di tempatnya. Mereka benar-benar tidak mengerti dengan sikap dari bocah di hadapannya. Gerakan-gerakan tangan yang memberikan tanda untuk jangan bicara tidak dikubris oleh bocah itu. Huh. Kau bicara seakan-akan engkau seperti mengerti akan arti getaran-getaran di dalam suara serulingku. Kau bicara seakan-akan engkau adalah seorang ahli seruling. Jika hanya meniup seruling bambu seperti itu, apa sulitnya? Engkau akan dapat mendengar kemampuanku meniupnya. Kemarikanlah serulingmu itu. Hm, baik. Tetapi jika ternyata kau hanya mempermainkan aku, aku akan memberikan hukuman pada dirimu. Cepat, loloskanlah serulingmu melalui lubang di bawah batu besar ini. Baiklah, ini serulingku. Eh, bocah tolol. Apa sebenarnya yang akan kau lakukan? Hah? Kau mencari mampus dengan mempermainkan anak perempuan di luar itu. Jangan khawatir, Keh. Heh, cepat kau tiuplah seruling itu. Atau aku akan memanggil kakek batu Galong dan batu Dulur untuk melemparkanmu. Baiklah, kau dengarlah. Kayan Manggala terus meniup serulingnya, begitu merdu mengalun. Tetapi beberapa saat kemudian, suara serulingnya tiba-tiba berubah. Nadanya begitu aneh, tinggi melengking. Kiparang Pungkur dan Kilangkat mengernyitkan dahinya ketika merasakan suara seruling itu berubah aneh nada tinggi tidaklah lagi terasa enak di telinga mereka. Sementara itu Ning Cilik yang semula tertegun mendengar kemampuan Kayan meniup seruling, kini terkesima. Ia mencoba untuk menafsirkan maksud dari tiupan seruling itu. Tetapi akhirnya ia tidak dapat menahan diri lagi. Oh, ternyata pandai meniup suling Ki Guru. Oh, iya iya iya. Tapi itu tidak berarti kemenangan baginya. Nah, kita lihat saja langkah. Hentikan, hentikan suara seruling itu. Ah, kau membuat pekat telingaku. Ah, hentikan dan kemarikan serulingku. Ah. Hei, bocah, hentikan tiupan serulingmu itu, ha? Kau akan mendapat celaka darinya. Hentikan. Nona yang manis, sebaiknya demi keselamatanmu, masuklah cepat ke dalam gua ini melalui lubang di bawah batu besar. Cepatlah sebelum terlambat. Lihatlah di sekelilingmu. mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol sirup. Prokol sirup, produksi Kalbe Farma. Wajah gadis muda itu menjadi pucat pasi ketika melihat puluhan ekor ular, bahkan ratusan, merayap cepat menuju tempatnya berdiri. Dari arah samping kiri kanan, di antara ranting-ranting juga di atas maupun bawah, ular-ular itu merayap. Dan ketika suara seruling itu terdengar lagi, ah, ah, celaka. Aku, aku memang harus masuk ke lubang kecil itu masuk ke sana. Ping Cilik, gadis muda berusia 15 tahun, cepat merebahkan tubuhnya dan kemudian merayap masuk ke dalam gua tempat pimpinan tongkat merah disembunyikan. Tetapi baru saja sebagian tubuhnya masuk ke dalam gua, Kayan Manggala menyambutnya dengan totokan-totokan di beberapa bagian jalan darahnya. Apa yang kau lakukan dengan diriku, bocah? Pertama-tama, yang aku harapkan adalah jangan panggil aku dengan sebutan bocah. Aku bukan anak-anak lagi. Dan kau pun bukan wanita yang jauh lebih tua. Ah, tidak, aku akan tetap memanggilmu dengan sebutan bocah bocah licik, bocah curang, bocah tidak tahu membalas budi. Eh? Aku yang memberi kau makan ketika kau kelaparan. Lalu sekarang kau justru memperdaya aku dengan cara seperti ini. Maafkan aku, Nona Cilik. Aku berbuat begini adalah semata-mata untuk membebaskan kedua kakek yang agaknya mendapat perlakuan yang tidak wajar dari engkau bersama kedua kaki gila itu. Bagaimana, Kek? Bukankah kita dapat mempergunakan gadis cilik ini untuk memaksa kedua kakek itu agar melepaskanmu. Oh, tidak. Tidak mungkin aku melakukan cara seperti itu, bocah. Aku tidak pernah melakukan cara sepengecut itu. Aku adalah pemimpin dari perguruan tongkat merah. Uh, jadi, jadi engkau tidak ingin bebas? Ya, tidak dengan cara seperti itu. Lalu bagaimana? jika aku bersikeras untuk membebaskan. Ah, Nona cilik, sekarang bagaimana? Aku akan berteriak memanggil kedua kakek gila itu dan nanti ku minta kau memerintahkan kakek itu untuk membawakan obat untuk mengembalikan kekuatan kedua kakek itu. Ah, tidak, aku tidak mau. Tidak. Kau harus mau dan pasti akan mau. Ah, aku dikenal guruku sebagai anak yang keras kepala. Karena itu, Jangan mencoba untuk memaksakan kehendakku. Baiklah jika begitu. Jangan, jangan, aku mohon jangan. Jangan kau datangkan ular itu kemari. Oh, jangan, jangan dari kecil, jangan. Kembali suara seruling itu melengking tinggi dan beberapa saat kemudian, dari lubang kecil itu merayap belasan ekor ular besar dan kecil. Kayan Manggala menghentikan tiupan serulingnya dan kemudian meraih ular-ular itu. Apakah engkau ingin membunuh gadis itu? Tidak, Kek. Aku aku hanya akan mengalungkan ular-ular ini di lehernya. Eh, jangan, aku mohon jangan, jangan adik kecil. Aku aku aku akan menuruti kemauanmu. Ah, aku aku berjanji. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. Satu, dua, tiga. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. <laughs> Bagaimana ini, Pak? <laughs> Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan Siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Farma. Manggala kemudian meletakkan ular-ular itu di sekeliling gadis muda itu. Diusap-usapnya kepala ular itu. Nampak ular itu begitu patuhnya. Sementara itu, Ning Cilik dengan napas yang terengah-engah, mementang matanya lebar-lebar, menatap ular-ular di sekelilingnya seakan-akan tidak ingin berkedip. Nah, saudara, Bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama dengan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.